Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya antum? Abdullah. Siapa namanya Imam Abu Bakar? Salam. Namanya siapa? Abu Sa'id. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Itu Abu Dawudnya. Abu Bakar bin Abi Dawud. Al-Ha'iyah ini karyanya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Berarti anaknya Imam Abu Dawud. Namanya siapa? Abdullah. Namanya Abdullah ya Abdullah. Namanya Abdullah. Imam Abu Bakar namanya Abdullah. Nah, Abu Dawud baru. Eh, Abu Dawud siapa namanya antum? Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Naam imamun ibn imam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Wa qala subhanah atau summa qala jalla wa ala kemudian Allah Taala berfirman awaman yunasyau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin Apakah mereka menjadikan sesuatu yang dijadikan perhiasan, dijadikan untuk anak Allah Subhanahu wa taala, padahal dia nggak bisa apa-apa. Ketika ada perdebatan nggak bisa mendatangkan bukti. Maksudnya apa? Anak perempuan. Paham ya? Maksudnya hilyah ini adalah anak perempuan. Perempuan itu kan di dunia ciptakan untuk jadikan jadikan apa? Perhiasan itu loh. Jadi Nah ini termasuk celaan untuk mereka ini. Bagaimana mereka malah menjadikan sesuatu yang itu adalah hiasan dunia dijadikan anak Allah gitu loh. Paham ya? Padahal kalau ada pertikaian, perselisihan bisa dikatakan apa? Enggak berani untuk menangani sendiri, diwakilkan. Perempuan maksudnya. Maksudnya ya, orang-orang musyrikin mereka menuduh mengatakan Allah taala punya anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah? Malaikat. Eh, orang Yahud. Orang Yahud mengatakan Allah taala punya anak siapa? Siapa? Orang Yahud. Mereka mereka meyakini Allah Taala punya anak. Siapa anaknya? Uzair. Paham ya? Orang-orang Nasara meyakini Allah Taala punya anak. Siapa menurut mereka? Samiri. Siapa? Ya, Isa ibnu Maryam, na'am barakallahu fiikum Isa. Itu sekedar dugaan sangkaan mereka saja. Allah mustahil. Kita lihat Al-mar'atu tunsha'u fil hilyah. Nah, perempuan itu sebenarnya nam tunsha'u fil hilyah maksudnya dijadikan diwujudkan untuk menjadi perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Li'annaha tahtaju ila huliyyin. Karena wanita itu butuh kepada perhiasan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Fahiyana kisatun Abdullah fahiya naqisatun, maka perempuan itu naqisah, kurang. perempuan itu kurang. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Yang mana perempuan itu kalau ada perdebatan, itu enggak bisa datangkan bukti biasanya, lemah gitu maksudnya itu. Mewakilkan orang lain dari kalangan laki-laki untuk menolongnya. Itu maksudnya. Karena hukum asalnya globalnya perempuan yang lemah. Paham ya? Oleh karena itu Allah telah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Nah, para laki itu mereka lah pemimpin-pemimpin bagi para para wanita. Nah, ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Nah, disebutkan di sini wa huwa fil khisami ghair mubin indama tahsunu khusumatun, perhatikan baik-baik punya kitabnya itu. Tatkala terjadi perselisihan atau perdebatan, permusuhan, wa munaqashatun dan juga terjadi perdebatan atau semacam Nah barakallahu fikum pertikaian dengan cara berdebat tad'uful mar'ah, perempuan itu lemah. Perempuan lemah. Fala tastati'u an tukhasima an nafsiha. Maka dia enggak mampu untuk mendebat dalam rangka membela dirinya, enggak mampu dia. Lemah. Nah, akhirnya bagaimana? Walidzalika fil ghalib tuwakkilu man yukhasimu anha. Oleh karena itu kebanyakannya perempuan kalau ada perselisihan, pertikaian, perdebatan, itu dia mewakilkan orang yang apa? Orang yang berdebat untuk membela dirinya gitu loh. Enggak membela enggak apa? Enggak dia sendiri karena lemah tadi. Mahu maksudnya ya. Nah, orang-orang musyrikun menjadikan perempuan ini anak Allah. Eh, menjadikan apa? Nah, barakallahu fikum, perempuan ini dikatakan anak Allah. Banat. Anak-anak perempuan, anak Allah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Padahal apa padahal sangat lemah sekali sebenarnya. Nah, Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Perhatikan baik-baik ini tantangan setelahnya nanti ya, Allah Ta'ala tantang mereka. Dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah inatha. Ini. Mereka menjadikan para malaikat hamba-hamba Allah sebagai anak-anak perempuan Allah. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala yaqulun innahum banatullah. Mereka mengatakan sesungguhnya para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Asyhadu khalqahum Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Enggak menyaksikan kok bisa ngomong sembarangan gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Satuktabu syahadatuhum mayus'alun. Persaksian mereka akan dicatat dan mereka nanti akan ditanya. Yang mengatakan para malaikat adalah apa? Anak-anak anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, na'amullah musta'an, mereka terkadang menggambarkan gambar-gambaran yang tidak benar. Fal musyrikuna wasafullaha bi anna lahu al-banat. Orang musyrikin mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala punya banat, punya anak perempuan. Wan Nasara wasafullaha bi anna lahu waladan. Dan orang-orang Nasara, na barakallahu fikum, na'am, eh, mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala punya anak. Eh, siapa tadi anaknya? Siapa tadi? Isa alaihissalam. Perhatikan baik-baik. Kemudian wa Al masih Isa bin Maryam. Menurut mereka Al-Masih Ibnu Maryam ini adalah anak Allah, orang Nasara. Wa huwa Abdullah wa rasuluh padahal Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya. Masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup di mana? Kapan turunnya? Di akhir zaman yang munuh Dajjal. Nam solat di belakang Imam siapa? Imam Mahdi. Siapa namanya Imam Mahdi? Antum Muhammad bin Abdullah. Paham ya? Nah, dari keturunan siapa? Keturunan siapa? Hasan. Paham ya? Bin Ali atau Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ahlul Bait. Ahlul Bait. Berapa tahun berkuasa di bumi saat itu? Tujuh tahun, tentram, tenang, semuanya buah-buahan berbuah dengan apa? Yang besar, buahnya besar sekali. Sebutkan dalam kisahnya itu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan subur, eh, hewan-hewan eh, yang semula bermusuhan pun akrab. Hewan padahal. Nah, masya Allah. Nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karameh an yaj'alana min ahli jannah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini dikit lagi. Kata beliau di sini Nah, bahwa Abdullah wa Rasuluh. Bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya. Qala inni Abdullahi al kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Taala berfirman mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan telah didatangkan kepada kepadaku kitab dan Allah Taala menjadikan aku sebagai nabi. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Tidaklah dia itu Isa bin Maryam melainkan hamba yang telah kami berikan nikmat atasnya dan kami jadikan dia sebagai permisalan nah bagi Bani Israel contoh bagi Bani Israel nah fa Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya dan kalimatnya telah diturahkan kepada Maryam dan Roh. kalimat apa maksudnya ini kalimat apa kun fayakun. nam ya? Jadi maka jadilah. Naam. Walaysa huwa ibnanillah. Nabi Isa itu bukan anak Allah. Allah Subhanahu Allah taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Walaysa huwa na'am la bidayata lahu subhanahu wa ta'ala kama annahu la nihayata lahu. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa? Tidak ada bidayah permulaannya Sebelum Allah Ta'ala itu apa sih? Pertanyaan itu nggak usah dijawab. Karena nggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Dan nanti akhir yang paling terakhir siapa setelah Allah Ta'ala nggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hadis akan kita baca pada pertemuan yang akan datang bahwasanya Allah Ta'ala huwal awal wal akhir. Allah Ta'ala itu zat yang maha pertama dan yang paling terakhir. Gak ada lagi sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak ada lagi setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mahfum? Awan barakallahu fikum. Nasolah salamatan afiyah. Fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.